Alhamdulillah karunia Allah yang menjadikan kita dengan segala nikmatnya kita tetap bisa menjadi seorang muslim yang taat kita bisa menjadi seorang karyawan yang memberi manfaat atau menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Dikaruniakan kita buah hati, anak-anak yang lucu, anak-anak yang mengemaskan. Tentu ini bukan sesuatu yang harus atau disia-siakan. Tugas kita salah satunya adalah bagaimana menjalankan amanah sebagai orang tua agar kita jangan sampai menjadi orang tua yang durhaka. Tentu istilah orang tua durhaka sebagian kita mesti merasa asing sebab kita hanya mengenal istilah yang namanya durhaka itu anak. Di namanya durhaka itu anak, makanya kita kenal legenda-legenda seperti Malik kundang dan sejenisnya itu contoh adalah anak-anak durhaka. Anak-anak yang membangkang, anak-anak yang melawan, anak-anak yang menyakiti perasaan orang tua. Namun kajian kita kali ini justru lebih banyak mengevaluasi diri. Bagaimana kita berupaya memahami ternyata ada istilah yang dipopulerkan oleh seorang sahabat yang cukup ternama, yang sangat ternama, yang menjadi Amir ini Ulama Rashidi yaitu Umar bin Al-Khattab. Beliaulah yang mempopulerkan pertama kali istilah ini dan dinukilkan oleh Syekh Abdullah Nasrullah dalam kitab Tanadul Aulad Islam. Juga ada dalam kitab tafsir Qurtubi bagaimana asal mula kenapa ada orang tua yang berhala. Disebutkan dalam riwayat Ja'a ila amiril mu'minin Umar bin Khattab. Datang seorang lelaki menghadap Amirul Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yashku ilaihi ibnahu. Dia mengadukan tentang kedurhakaan anaknya. Fa'ahdara Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu ibnu. Kemudian anaknya pun dihadirkan di hadapan Umar Ibn Khattab. Wa anna bahu ala uqubahu li Kemudian dia pun menceritakan tentang kedurhakaan anaknya terhadap dirinya. Fakola itu kemudian berkatalah anak tersebut yang diadukan kepada Amir ini, Ya ini, Mukminin, alaisa dan hukuk hukukun ala abi? Wahai Amirul ini apakah seorang anak punya hak terhadap ayahnya? Kemudian kal bala benar ada seorang anak punya hak terhadap ayahnya. Fakola dan anak itu berkata, Famadia ya ini Apa saja itu hak seorang anak terhadap ayahnya? Kal, kemudian dijawab oleh amirul ini, Agen takia ummahu wa an yasuna ismahu wa an yu'allimahul kitab yakni Al-Qur'an yakni Al-Qur'an. Yang pertama dia seorang anak berhak dipilihkan yang baik ibunya, kemudian dibaguskan namanya dan dia diajarkan Alkitab yakni Al-Qur'an. Kemudian faqala alimu berkatalah anak tersebut, "Ya Amirul Mukminin, innahu lam yaf'al syai'an min dhalik. Sesungguhnya tidak satupun ayahku melakukan yang kau sebutkan tadi. Tidak satupun. Amma ummi fa innaha zanjiyah kanat la majusi. Pada dasarnya ibuku seorang zanjiyah yaitu budak negro yang beragama majusi. Ini ibunya, profil ibunya. Ibunya negro beragama majusi. Wafat samanya Jublan dan aku dikasih nama Jublan. Apa makna Jublan? Ayyuhun fasa Jublan itu artinya kecoa atau atau Kufah. Jadi anak terkasih nama dan ya coba. Dalam riwayat lain akan disebutkan nama Jual. Jual itu artinya lelaki hitam pendek. Walam yu'allimani walam yu'allimni minal kitab harfan wahidan dan ayatku tidak mengajarkan dari Al-Qur'an dan kitab ini satu huruf pun. falta ya. Faltafat Amirul ini ila rajul. Kemudian Amirul Mukminin menghadap kepada ayah yang mengadukan tadi. Dia langsung membalikkan tubuhnya. Wa qala dan berkata kepada ayah tersebut, "Ajita tasku uquqa ibnak?" Apakah kau mengadukan tentang kedurhakaan anakku? Maka dengan tegas yang saya garis bawahi di sini, lakon atau qabla an itu Sesungguhnya kamu sudah berhak sama anakmu sebelum anakmu mendurhakaimu wa asata ilaihi qabla an yusibu ilaihi dan kamu telah menzolimi merugikan anakmu sebelum anakmu merugikan diri. Ini yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Nasrullah bahwa ada riwayat yang menyebutkan inilah asal mula pertama kali ada istilah orang tua durhaka. Artinya Umar bin Khattab ketika menyebutkan ini, ini bukan tanpa dalil. Sebab sejatinya seorang anak punya hak terhadap ayahnya. Masalahnya ayahnya atau ibunya pengennya mau enaknya aja. Pokoknya lu anak soleh. Kalau lu nggak soleh, awas neraka. Padahal mengasuh, mendidik anak soleh ini seperti kita menanam pepohonan yang baik Bagaimana mungkin kita mengharapkan beras pulen, mengharapkan beras yang baik, kalau kita jadi petani ogah-ogahan dalam menyemai benih, menjaga tanaman kita, mengharapkan beras pulen susah, malah yang jadi adalah beras plastik. Kenapa? Karena kita jadi petani ogah-ogahan di dibiarkan anak kita, dibiarkan tanaman kita diinjak-injak ada lama dan sebagainya. Karena itulah kenapa inilah sebagai renungan buat kita bagaimana kita agar tidak menjadi orang tua durhaka. Apa yang dimaksud orang tua durhaka tentu beda dengan anak durhaka. Orang tua durhaka bukan orang tua yang bisa dikutuk jadi batu, jadi kodok, Wah, berarti kalau kita punya bapak, sulit kita kutuk aja. Bukan. Orang tua durhaka ini evaluasi sebagai orang tua yaitu orang tua yang yang mengabaikan hak anaknya. Dia ingin anaknya punya kesolehan tapi nggak pernah diajarkan. Waktu kecil selalu dicuekin, tidak diperhatikan, diabaikan. Makanya kenapa salah satu tugas pengasuhan itu sejatinya adalah memberikan hak anak. Terlepas anak itu durhaka atau tidak, tanggung jawab orang tua selesai. Makanya Nuh alaihissalam tetap dipuji oleh Allah. Bayangkan Nuh itu anaknya tetap kafir sampai akhir hayatnya. Yang bernama Kanan. Tetapi Nuh Allah puji. Bagaimana bisa Allah memujinya dalam surat Al Imran ayat 33? Inna Allah astaghfara Adam wa Nuha wa secara profil Ruh ini sebenarnya gagal Tapi Ruh ini menariknya Dia penuhi hak anaknya Dia tak bosan-bosannya Dia ajak anaknya Dia evaluasi dirinya terus-terusan Makanya tugas kita sebagai orang tua Memberikan hak anak Dan ketika kita abai cuek Cuma mau oh, enaknya aja rumah tangga Nikah pengennya adalah membayangkan masa-masa ketika bisa memuaskan syahwat lupa bahwa syahwat yang kita puaskan kepada istri kita berbuah kehamilan ada tanggung jawab anak yang harus diurus anak harus diasuh jika kita mengabaikannya kita mendapatkan ancaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadis riwayat Anasai dan Al Hakim yang diasarkan oleh Syekh Al Albani kafa bil ayub isman nama ayub ayyu ayyu ada yang kurang sini ya, saya lupa tulisnya. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa jika ia telah menyanyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Punya anak tapi nggak pernah negor, nggak tahu pertumbuhannya, nggak tahu anaknya udah kelas berapa. Pernah ada seorang ayah sekali ngambil rapor dia marah-marah, dia istrinya, malah, kenapa? Loh kenapa pak? Aku nunggu tadi kelas tapi nggak dipanggil-panggil gurunya, jangan-jangan kamu salah. Loh emang papa di mana? Ini di ruang kelas dua. Pak, anak kita ke kelas enam. Anak kita ke kelas enam ini nunggu kelas dua sampai paling botak udah berapa kali dipanggil. Eh, dia nggak tahu kalau anaknya ternyata udah beda, beda. Inilah salah satunya kenapa penting kita memahami sebab salah satu yang harus kita pahami Kenapa muncul anak-anak yang sekarang bermasalah? Kenapa muncul anak-anak yang badannya minta ampun? Kenapa sih anak-anak itu kalau dinasihati malah melawan? Istilahnya kalau dinasihati masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Ini masih penting. Kalau istilah anak sekarang nggak mau biarin masuk kuping gua satu Ya, karena kalau masuk kuping kiri keluar kuping kanan masih ada yang nyangkut. Ini dia bapaknya ngoceh ditutup pakai headset Dilihat aku aku aja bapaknya si pede aja dengerin padahal lagi dengerin bojomu. Dan nah, kenapa? Karena dia nggak peduli omongan orang tua. Kenapa ini bermula? Saya sampaikan sebuah pepatah yang menjadi renungan buat kita. Ini pepatah Arab yang sudah lama disampaikan. Dan jerok tak sulu. Ini simpel. Yang kamu tanam itulah yang kamu tuai. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita dulu terbiasa cuek mengambilkan anak, anak membalas cuek juga kita. Dulu waktu pas kita udah tua, coba kita evaluasi, nah main ke rumah ya nak, nanti ya ya. Aku lagi main kerja. Nah papa sendirian nih nanti ya apa, aku lagi sibuk nih. Evaluasi jangan-jangan dulu waktu kecil ketika dia meminta kita, papa papa aku mau cerita nanti ya, papa lagi sibuk Ya, ya, aku pengen ngobrol nanti ya, ayah lagi banyak kerjaan. Terlalu sering kalimat nanti, nanti dia pun belajar ketika tua nanti. Makanya saya bilang pengasuhan itu ibarat utang piutang. Kalau kita gak berikan hak anak di masa kecil, anak akan menagihnya di usia dewasa dengan perilaku yang menyebalkan. Jadi kalau anak udah gede banget, nyebelin banget bagi kita, ya Allah kok gini banget? Sebenarnya sedang jadi debt collector atas haknya yang akan diberikan di masa kecil. Kok dia lebih percaya sama temannya dibandingkan kita? Karena bisa jadi selama ini kita bukan menjadi pihak yang mengikat hatinya. Kenapa cowoknya baru kena Facebook tiga hari, udah langsung percaya lebih mencintainya daripada bapak ibunya yang seumur umur yang mengasuh Karena mungkin hati dia sudah terlambat kepada laki Makanya kenapa kalau kita evaluasi dan inilah ciri orang tua yang dipuji juga dalam Al-Quran sebagaimana Adam Salam dipuji oleh Allah. Padahal Adam ini punya anak yang gagal dari sisi hasilnya karena salah satu anaknya Adam yaitu pembunuh pertama di muka ini yang bernama Qabil. Adam ini Nabi yang mulia, istrinya baik itu Hawa tapi anaknya pembunuh. Qabil ini pembunuh pertama. Di mana dalam sebuah hadis disebutkan dosa seluruh kasus pembunuhan hingga akhir zaman akan ditanggung oleh mobil tanpa mengurangi dosa pembunuh tersebut. Jadi ya, dia terus nambah. Mobil pembunuh pertama, makanya disebut sudah sayyi'ah. Dia pelopor kemaksiatan pertama nambah terus. Makanya dari sini kita belajar ya bagaimana jangan sekali-sekali berbuat maksiat apalagi menjadi pelopor kemaksiatan. Kalau kita sudah tobat, kita terus dapat yang namanya investasi keburukan karena ada orang lain yang masih ikuti. Ya, hati-hati ya, Makanya saya kadang bercanda sama teman ya kalau menerobos busway itu jangan yang pertama. Ya karena oleh pertama ikuti 500 motor karena tulisannya ya. Makanya kalau menerobos busway itu dan itu nah dan balik. Yang pertama dosanya kampung. Eh, kembali kita bahas. Ada punya anak pembunuh tetapi dia tetap dipuji. Salah satunya Adam ini punya sifat yang dimuliakan Allah, sifat yang dicintai Allah. Sifat Adam itu namanya iktiraf, dijelaskan oleh kafir di dalam surat Al-Isra. Adam yang punya doa yang menunjukkan bagaimana dia adalah sosok manusia mulia yaitu dia selalu mengevaluasi dirinya dengan doa Rabbana Zolamna anfusana Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa ini menjadi pelajaran buat kita. Ada itu kalau berbuat dosa gak pernah nyalahin orang lain diapain. Ya? ya, dia dikeluarkan dari surga, surga sebenarnya atas provokasi iblis. Iblis menggodanya sehingga Allah murka dikeluarkan dari surga. Tapi dia nggak bilang dalam doanya ya Allah ini gara-gara iblis ya. Iblis nih, saya kalau bukan karena iblis yang masih surga. Iblis dilaknat. Tidak. Didoain nih Rabbana salamna anfusana ini. Makanya dari orang tua itu kalau anak bandel jangan pernah bilang gara-gara guru jadi bego. Ini warnet, warnet. Ini pas gadget, Yang terbaik adalah melihat Rabbana salamna ya Allah. Ya Allah, kayak saya anak gak pernah dapat hiburan dari saya makanya lebih senang nonton sihibulannya hilang, nggak pernah main. Padahal Rasulullah selalu contohkan kain itu ini pasti. Nah ini informasi. Makanya kenapa pentingnya kita memahami ada keterkaitan antara pola asuh di masa kecil dengan sikap anak di saat dewasa. Makanya dalam sebuah doa yang selalu dibaca oleh kita dan ini sering dibaca, ya doa yang diajarkan kepada anak-anak TPA Rabbi firli atau Allahumma firli wali daya warhamuma kamar bayani sabiro. Doa ini perlu sering kita baca namun kita lupa. Syekh Shalih al Sulaimin ketika mengomentari doa ini mengatakan sebagaimana kita mengharapkan anak kita memohon ampun kepada kita tapi ketahuilah dalam doa ini ada maknanya penuhi hak anak untuk diasuh di masa kecil. Karena ada kalimat karena rupaya sekilo. Jangan sampai anak ketika kritis dalam doa ini dia nyesel. Dia mikir ketika karena robbayani perasaan bukan mama deh. Perasaan bukan papa deh waktu kecil kan aku bawa pembantu. Akhirnya doanya diganti. Rabbi firli wa yuqalimati warhamha kama rabbani saghira. Ya Allah dosaku dan dosa pembantu. <laughs> Sakilah dia karena ia yang mengasuhku di waktu kecil. Kalau dia berpikir Bagaimana mungkin dia merasa gak make sense? Lah doanya gak marah bayani, sogi, lo merasa lo mengecilkan. Papa cuek, lebih banyak sibuk dengan pekerjaannya, cuma ngasih makan doang. Sementara bunda sibuk dengan arisannya, lah yang ngasih aku, mau kakek dan nenek mbak. Karena empat ditambah kan pekerjaannya gitu, Ya itu masuk. anak. Baik. Mati. Baik. Karena itulah kenapa doa ini punya korelasi. Makanya saya ketika ditanya, Ustaz gimana hukumnya nitip anak pembantu? Saya bilang, maaf gitu ya, anak itu kan titipan Allah. Tapi kenapa dititipin lagi orang lain? Tapi Allah salah nitip. Berarti salah dan bukan salah. Para ulama terdahulu mereka itu bukan menitip, istilahnya mengajarkan anaknya. Makanya mereka walaupun sibuk, tetapi pengasuhannya tidak putus. Artinya anaknya sama eh, orang lain, tapi tanggung jawab dia. Ya. Contohnya kita lihat, ya. Ada seorang ulama atau seorang e, tabiin sekaligus juga ulama disebut ulama Rasyidin yang kelima ya cucunya cicitnya Umar bin Khattab namanya Umar bin Abdul Aziz. Beliau punya ayah namanya Abdul Aziz bin Marwan di mana ayah ini seorang gubernur di Mesir. Sementara beliau tinggal di Madinah. Beliau tinggal di Madinah. Ayahnya di Mesir ini dinas, ditugaskan, nggak bisa nolak otomatis dia nggak bisa bertemu dengan anaknya dan dia butuh istrinya maka ibunya Umar dia bawa ikut ke Mesir otomatis Umar sendirian di Madinah disinilah peran ayah yang perhatian apa kata dia sebelum aku berangkat aku carikan guru dulu jadi dia cuma nitik cari guru dan dia bilang ke gurunya apa dia bilang gurunya gurunya bernama Syekh Solih bin Kaisar guru dari Umar dia bilang Syekh Tolong ini anak saya sebelum saya berangkat ajarkan dua hal. Pertama, ajarkan dia berbahasa Arab yang baik. Insya Allah kalau bahasanya baik, maka perilakunya juga baik. Yang kedua, tolong ajarkan anak saya sholat tepat waktu. Tuh, kalau orang tua terdahulu sebelum ngasih ke anak, pesen dulu. Kalau kita terserah ada yang penting anak dijaga. Tidak. Inilah prinsip yang beda. Orang tua terdahulu mau pergi, anaknya dikasih tahu. Saya ajarin ya, ini sama enggak kata saya? Insya Allah. Yang kedua dia bilang, tolong laporkan apa yang dialami oleh anak saya sejak Jadi disuruhlah gurunya tulis surat dikirim ke Mesir. Makanya hampir setiap pekan, setiap bulannya um, Abdul Aziz bin Marwan menerima laporan anakku hari ini mengalami ini, mengalami ini, mengalami ini. Ini yang disebut orang tua yang bertanggung jawab. Dia tahu keadaan anaknya. Sampai akhirnya dia dapat di laporan hari ini anakku terlambat sholat ini berdasarkan surat dari gurunya. Makanya dia kaget dipanggil gurunya disuruh berangkat ke Mesir. Begitu sampai ke Mesir ditanya, kenapa anak saya terlambat sholat? Kan saya sudah pesan kepada kamu wahai guru dari anakku, tolong jangan tes. Tes, tes. Tolong jangan sampai anak saya terlambat sholat. Maka akhirnya gurunya bilang, wahai Abdul Aziz bin Marwan, ini baru saja tumbuh menjadi anak ABG. Dan dia rambutnya gondrong, jadi agak tinggi Jadi kalau mau sholat, isir dulu. Dan kemudian rambutnya panjang, isirnya lama. Jadi ini isir dulu, karena rambutnya kena satu-satu juga. Kenapa ya? Tes, tes, tes, tes. Maka yang terjadi adalah Akhirnya ayahnya pun menulis surat untuk anaknya. Oke, saya paham kata ayahnya. Kemudian ditulis surat untuk anaknya. Apa isi suratnya? Nah, bersama dengan surat ini, ayah putus tukang cukur khusus dan mesin botak di kepala kamu. Agar kamu tidak lagi Baik. Jadi kalau kita perhatikan, orang tua di zaman dahulu yang sesibuk apapun, fungsi pengasuhannya yang hilang. Dia tahu keberadaan anak, bahkan gak perlu dia eksekusi ketika anaknya keluar dari aturan. Bandingkan dengan kita, saya, saya sendiri kadang itu pokoknya enak aja. Pokoknya saya mau tahu ya Ustaz, jadi saya bilang mana anak saya gimana cara amal Quran. Saya jarang melakukan yang namanya perujahan. Saya jarang melakukan yang namanya evaluasi bilang kenapa kita evaluasi ya Allah zolim banget nih saya pak ya saya juga ngalamin pak pengennya kan enak di sini saya belajar ya Allah anak itu ternyata melihat apa yang dialami di masa kecilnya kalau di masa kecilnya dia tidak mendapatkan apa yang selama ini menjadi hak-haknya maka dia akan menagihnya makanya dalam Islam prinsipnya ini sangat idealis sekali sangat imbang Sebagaimana untuk mengharapkan kebaikan dari anaknya, maka setiap anak pun ya setiap anak pun punya hak terhadap orang tua itu. Baik. Maka masyarakat muslimin rahmatullah uh, eh, Waktu yang membatasi kita Saya harus kurang lebih panjang lagi Namun Mungkin bisa kita lanjutkan di bulan depan karena kajian kita memang di kajian berseri. Insya Allah setiap Selasa kita akan membahas tentang al ruwa wal umumatul islamiyah yaitu tentang Islamic parenting atau pendidikan menjadi ayah dan ibu di dalam Islam agar kita benar-benar menjadi ayah dan ibu yang memiliki ilmu dalam mengasuh anak tidak sekedar coba-coba dan kita menjadi orang tua yang sungguh-sungguh amanah sebab Ketika Rasul menyebutkan Nabi Mauludin illa dalam fitrah Setiap bayi itu lahirnya bersih, baik, suci Maka yang rusaknya ternyata bukan gurunya Ternyata bukan lain tapi Fahabawahu Yuhawidani kombinasi Famimajisani Ternyata Rasul bilang Ortunya lah yang pertama kali menyimpangkan jadi agar jangan sampai kita menjadi ortu yang membuat program ada baik dari Allah ternyata dirusak gara-gara kelalaian kita. Karena itu memang perlu dipelajari kajian ini. Mudah-mudahan jika rutin dan berkala kita akan dapatkan yang namanya tasawur gambaran bagaimana sejatinya pendidikan menjadi orang tua dan juga Islam. Karena itu, eh, pada waktu membatasi kajian kita kita akhiri mudah bermanfaat. Bila taufiq daya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.